Ayo wong-wong sing seneng Nabi, nasitan sing nganggo terbang, nganggo orjen nangis nondi. Nganggo torjan, nganggo orjen den Cuma kiai ku mau nganggo orjen dhewe, tapi nak ngrungokno. Gelem. Kabeh kiai nyetel opik, tapi nak kon ngalah lo, gak gelem. Tapi kon ra nyetel. yo ya ra gelem. kula nate bantah kiai, lan jenengan ngaramno kok ngrungokno. Beda ngrungokno. <laughs>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 Llega ya, sahabat kadang tak kok iwan apa ya Rasulullah, ya apa ya gini. Banyak ulama. Yaitu biasanya untuk melawan setan itu harus disibukkan apa ilmu mubah. Karena kalau Anda melogika Tuhan berlebihan jadi filosof, jadi macam-macam terus lama-lama setan tanya, "Faman khalaqa lalu Allah sendiri asal usulnya gimana?" Nah, kalau sudah begitu harus kamu lawan falyantahi. Bilang apa? Rabbi a'udzubika min hamazatis sayatin wa a'udzubika robbi ayyah turun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 akhirnya utusannya rononna Pak Siti dengar jari awal lah dicelo oh wali goblok awal Siti celo jari gak sopan <laughs> Siti dengar kamu ngawali wali sama cek pintu nih apa apa dicelo oh gak sopan jadi peng pido keliru terus <laughs> nyelok Siti dengar jari gelem moro nyelok Allah gak sopan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 Ya akhirnya harus sapa jenenge? Nabu Nawas sing wani bareng kano. Kula sakit jawab, tapi wonten syaraté. E. Apa? Kula luguh teng singgasana jenengan teng isor. Akhirnya Nur dari Rasid saking tersiksane Allah saiki apa? Bareng wis luguh ning singgasana Harun Rasid ning isor. saya saiki ngangkat Abu Nawas dadi raja, Harun Rasid dadi rakyat. <laughs> Rasul mewangkel kan dia ini bantah. Kan pertanyaan itu loh. Lah kedua, tengah bumi neng di terus dia jupuk tombak pengawal no. Tengah neng gini. ra percaya ukur dewi. <laughs> tengah neng gini. ara percaya ukur dewi. Jadi kadang usah ngomong sing takok pangeran itu, tengah Abu Nawas ngoten gue dijawab. Allah lagi apa? Lagi ngangkat Abu Nawas dari rojo, ngedono rojo dari napa? Rakyat. Ya mereka mulai dulu orang itu mesti tanya, ayat Allah, Allah itu di mana? Lagi apa? Terus dia sendiri mihak siapa? Maka kita tidak pernah tahu. Sebagai muni Allah Akbar, Subha, Nabi Terus ngiling-ngiling nikmat-nikmat sing teng jenengan, paringi nikmat payu rabi, somangan, duwe mau nak misalnya tukaran mbek ya nikmat tukaran. Bagus tukaran itu bagus.